saya baca sampai ke akhir tajuk la yagulanna ahadukum fi mustahamme janganlah sekali-kali kencing salah seorang kamu di tempat dia mandi mustaham bilik mandi jangan kencing di situ summa yaktasilu fihi apakah yang terlarang itu kita kencing kemudian mandi atau memang secara mutlak kita tidak dibolehkan khilaf di kalangan ulama ada yang mengatakan yang makruh itu kalau kita kencing di sana kemudian kita mandi kalau seakan kita kencing saja tidak mengapa, itu tidak betul. Sebab kenapa? Yang walaupun kita tidak mandi pada waktu itu, tapi saat ketika dengan kita kita buang air di bilik mandi kita atau dengan kamar mandi kita, itu <laughs> maknanya mungkin saja nanti setelah beberapa waktu berikutnya, yang mungkin pada waktu kita berwuduk, <coughs> yang mungkin pada waktu kita mandi, yang mungkin pada waktu kita sembah yang akan wujud was-was dalam diri kita. Tadi waktu saya ke sana, sebelumnya kan ada yang kencing, sebelumnya ada yang buang najis, sebelumnya ada kotoran, mungkin kepracikan pada pakaianku, kena anggota tubuhku, akhirnya kita jadi was-was. Nabi kita mengatakan fa inna was waswasi minhu, kebanyakan was-was itu daripada itu. Maksudnya <laughs> daripada orang yang kencing fil mustahamma di tempat dia mandi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara kita membuang air, tata cara kita menunaikan hajat. La bulan ahadukum fi johrin. Janganlah sekali-kali dengan salah seorang kamu membuang kencing di johrin pada lubang. Lubang tuh dengan tanah-tanah yang retak. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seperti di Mesir mungkin tidak nampak kelihatan. Jangan dikatakan tidak nampak kelihatan. Pasir tidak pasir, tanah tidak tanah, rumput tidak rumput. Yang kalau pada tuh dengar rumputnya kita buka, yang kalau pada tuh dengar rumputnya kita hilangkan atau kita cari, yang kalau pada tuh dengan kotorannya, sampahnya kita tengok, ternyata di sana terdapat sejumlah sekian daripada binatang-binatang yang kecil seperti semut, jadi binatang. Katakan saja dengan semut, dengan lalat, dengan nyamuk. Itu juga makhluk-makhluk Allah yang mempunyai hak untuk hidup di permukaan bumi. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada satupun hanya kita tidak mengerti apa hebatnya nyamuk dijadikan Allah dengan lalat, dengan lipat, dengan serangga, dengan burung, dengan bibik, dengan itik, dengan ayam yang walaupun sebagainya tidak halal dimakan, tidak ada satupun yang sia-sia. Coba ikuti ada bernamaj ada dengan apa namanya dengan dengan apa bernama disebut eh, program asyik, Dr. Mustafa Mahmud kalau tidak salah yang bertajuk Al Ilmu wal Iman. Al Ilmu wal Iman itu bahasa Arab. <coughs> Masya Allah dengan kita kita jadi kaget, yang dengan kita kita jadi kagum. Rupa-rupanya setelah dianalisa dan juga setelah dipelajari, tidak ada satupun yang sia-sia dari sejumlah sekian makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu wal iman. Apa salahku kata semut? Apa salahku kata serangga? Saya gigit kamu tidak, sombong tidak, angkuh tidak, zalim tidak, menipu tidak, korupsi atau riswa mewah pun juga tidak. Lo kenapa dengan saya sampai dibanjiri dengan air kencing? Dia tanya, seenak-enak kita saja, sewenang kita saja, buang air kencing sembarangan. Deras lagi. Kalau tak deras apa lah? mungkin dia boleh mengelak. Jadi yang boleh main karate atau boleh main apa dia langsung cut lompat. Dia boleh menyingkirkan. Sementara kalau dengan kencingnya deras, Mungkin dia sedang dengan anak bininya, mungkin dia sedang berehat, mungkin dia sedang duduk, mungkin dia sedang mengelamun. Kan kita tidak mengerti dengan bahasa semut. Bayangkan dengan Najullah Sulaiman, Qalat Namlatun. Apa perkataan daripada Namlah yang seketika dengan pasukan daripada tentara Sulaiman alaihissalam berjalan Udhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wajunodo, Masuk, jangan menyendar. Ya, betul. Saya tegur kamu. Kalau berkenan ya kalau tak berkenan silahkan keluar. Fadkhulu masakinakum, masuklah ke tempat kediamanmu. La yahtimannakum Sulaiman wa junudo. Jangan sampai dengan kalian akan dikilat dan juga akan dihancurkan oleh Nabi Allah Sulaiman dan juga dengan pasukan dan juga dengan tentara tenteranya Masya Allah, tabarakallah. Sekecil semut, sehina semut, ternyata mempunyai cakapan yang begitu pasti antara sesama mereka. Mempunyai juga, mereka juga mempunyai radar, mempunyai bahasa isyarat. Yang dengan isyaratnya yang lain boleh mengerti apa kira-kira kesalahan daripada binatang-binatang yang kecil seperti semut. Yang sehingga terseksa dengan kencing kita, terseksa dengan kotoran kita. Masya Allah, tabarakallah. Islam yang memerintahkan kepada makhluk-makhluk Allah seperti semut hatta namdati fi juhriha sampai dengan semut di dalam lubangnya hatta as-samaka hatta al-hut sampai dengan di dalam laut la yastaghfiruna li talib ilmi ridham bima yasna memohonkan keampunan kepada penuntut-penuntut ilmu ridha dengan perbuatan yang mereka lakukan itu kalau kita <laughs> ingin mengenal hikmat dan rahasianya patut dan wajar memang dengan mereka mendoakan kita sebab kita yang mengenal hak mereka sebagai binatang yang baik sebagai binatang yang lemah. Jangan kencing di situ. Jangan ganggu yang itu. Tadi sudah saya katakan, hanya setakat dengan bau-bauan kotor saja. Tidak diperkenankan di dalam Islam. Bagaimana kira-kira kalau dengan sikap yang menggores hati dan perasaan? Bagaimana kira-kira dengan kelakuan yang tidak menyeronokkan? Bagaimana kira-kira dengan perbuatan yang tidak berkenan di hati seseorang? Antum kalau ingin mengenal dengan kedudukan kita, kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya ingatkan. Jadi jangan tegang, jangan sampai terperanjat dan terkejut kalau saya berkata semacam tadi. Kenapa? Spin mungkin wali Allah mungkin min ibadillah salihin mungkin min al atqiya mungkin min al aulia mungkin minal syuhada ashabu syafa'ah mungkin dia sudah mempunyai istana di dalam surga mungkin pada malam pertama dia sudah terampuni segala dosa kesalahannya patutkah kita duduk dengan keadaan yang tidak layak di hadapan saudara kita apalagi kita di majelis ilmu itu yang saya tekankan dalam pengajian kita dari sejak dahulu saya tidak berkenan yang walaupun saya tidak menegur tetap hati tidak berkenan tidak berkenan tengok seorang yang belajar saja menyendar begitu rele saja itu mengganggu situasi majelis mengganggu konsentrasi kita yang sehingga dengan pikiran kita kita tidak terarah lagi kepada pengajian. Kenapa? Ah, sebab sebagaimana saya katakan tadi, kita <laughs> inginkan majelis kita majelis yang disaksikan dan yang disertai oleh para malaikat, majelis yang memang betul-betul akan menyeronokkan hati dan perasaan setelah kita kembali ke akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Wujudkan al-ihtiram al-mutabadil, saling hormat menghormati antara sesama kita. Tapi nanti kita ada waktu relek. Ada waktu kita santai, waktu kita setelah selesai majelis terserah. Santai, minum kopi, shisha. Siapa yang pernah minum shisha? Shisha kan ada yang mengatakan halal. Sisa bukan merokok, bukan. sisa yang yang panjang, yang pakai pipe panjang itu. Ha, haram juga lah kulli Nanti katakan merokok haram masa dengan sisa halal itu keterlaluan lalah kulihal. Ya, atau santai kita relax nonton bola gol ada masalah sebab memang suasana relax. Tapi suasana yang memang serius kita serius yang penuh dengan taklim ada ya kita ikuti. Nanti kita akan tengok macam mana Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dengan perguruan beliau dengan Imam Hamad rahimahullah setelah setengah jam yang menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bulan ahadukum, agama Islam yang begitu indah, begitu indah yang mengajarkan kepada kita, janganlah sekali-kali dengan kamu kencing di lubang." Juhrin <laughs> artinya lubang. Itu dengan tanah yang retak, itu dengan belahan daripada pasir atau dengan belahan daripada sahara dikhawatirkan <laughs> ada kalajengking ada ular, ada semut. Kalau kecilnya seperti semut, dia yang terganggu dan kebanjiran. Tapi kalau seperti dengan ular, dia akan keluar langsung mendorong kita. Mungkin kita akan disumbar ular. Coba, kita kan sudah terbuka pada waktu itu. Ayo, kira-kira roketnya siapa yang menang? Apakah roketnya ular atau roketnya kita? Hak ular ke atas macam itu, hak kita ke bawah. Jelas kita yang kalah. Kata ular bukan salah, aku hang yang salah. Kenapa dihadapkan ke bawah? Saya mau terbang. Dia terkejut, terperanjat, cut langsung kita pun terkejut. Masya Allah, Allah, Alangkah bijaksananya hukum yang menganjurkan kepada kita untuk tidak buang air di bawah pokok kayu yang berbuah ataupun juga pada lubang. Ittakul salah salasa. Saya dari sejak datang sampai sekarang menyeru masyarakat Kalimantan secara khusus di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah saya bercakap, di Kalimantan Timur juga tidak ketinggalan. Kalau di Malaysia sudah tidak sering saya sebut sebab di Indonesia secara khususnya di Kalimantan masih ada yang namanya jamban di sungai-sungai. Malaysia sejak tahun 70-an ke belakang tahun 70-an ke belakang tuh yang namanya jamban di sungai-sungai masih ada. Sekarang sudah tak ada lagi. Di Indonesia masih ada, di Kalimantan. Ya, yang baik kita saya katakan baik, yang tidak saya katakan tidak. Bukan kita membuka kartu atau membuka kartu kita tidak. Akan tapi itulah suatu hakikat yang dengan masyarakat masih membudayakan perkara itu tertanam dan mendarah daging barangkali sejak pada beberapa abad yang lalu buang najis, buang kotoran di sungai-sungai. Saya merasa salut apa salut asah ah, bangga yang seketika berkunjung ke Thailand. Baik itu dengan Menara Tiwak, baik itu dengan Yala, dengan Dala, dengan Patani, harta pusat pelacuran sekalipun. Apa pusat pelacuran di mana? Hajjai, Hajjai, Hanyai. Ha, ah, hanyai atau Hajjai. Allah, kenapa saya diturunkan di situ pada tidur? Saya juga tidak tahu. Saya juga tak tahu. Jadi pertama kali saya ke Thailand, pengajian di Yala yang pada waktu itu dengan TK saya dari Jakarta menuju Bangkok, dari Bangkok ke Aceh disambut <laughs> sama kawan-kawan. Selidik punya selidik, ternyata turis yang pergi ke sana itu tidak lebih tujuannya daripada untuk melacur saja, untuk <laughs> melakukan perbuatan yang terkutuk, yang walaupun di Aceh sekalipun bukannya sepakat dengan jalan yang lebar bebas tol, tidak ada bayaran tol, jalannya bersih dan lebar Hindu yang punya kerajaan. Masya Allah, tabarakallah kita di negara Islam belum sanggup semacam itu. Kita tidak buat perbandingannya dengan Mesir. Kita dengan Malaysia sebagai kita setanah di Indonesia <laughs> sekejap tol, sekejap tol, bayar, bayar, bayar, jalan tol bayar, bayarnya mahal, jalannya sempit tambah jam lagi. Di Thailand, negaranya Hindu, <laughs> tuh dengan taksin ternyata tak ada yang namanya tol, <clears throat> jalannya lebar, bersih dan luas, kemudian yang berikutnya sungainya jernih, jernih sekali. Nabi kita bersabda, Ittaqul mala'inat salas. Elakkan diri kamu daripada tiga perkara terkutuk. Satu, al-burasu fil mawarid membuang kotoran pada saluran air di telaga jangan di kali jangan di sungai jangan yang walaupun airnya lebih dari dua kolah, yang walaupun airnya banyak tetap yang semacam itu tidak sepatutnya kita lakukan seperti akan mencemarkan air yang diminum oleh yang kedua Wakari akit tarik Mesir. <laughs> Ini Mesir kena di sini. Dan membuang air di pinggir jalan. Nabi kita laknat. Ya yang dilaknat budaya. <coughs> Sulit. Padahal kalau kita lihat dengan keretanya, kalau kita tengok dengan tali lehernya, kalau kita lihat dengan kot dan bajunya, kalau kita lihat dengan penampilan dan tampangnya, tampang lain dengan tampan ya. <coughs> Kalau kita lihat dengan tampaknya, Masya Allah, Tabarakallah, rambutnya masjid kan keriting, perawakan orang masjid kan tinggi, kulit mereka putih, tapi kencing pinggir jalan. Kita <laughs> akhirnya kita nggak syok lagi tengoknya semacam itu. <coughs> Nanti kita laknat. Hindarkan diri kamu daripada tiga perkara terkutuk. Satu, <coughs> kencing di tepi jalan. Kedua, buang air di mauridilma saluran air. Yang ketiga, wazillu wazilli atau di bawah naungan wazilli itu seperti dengan tempat kita berehat untuk kita menunggu bas stasiun bas misalnya itu disebut dengan zil atau tempat kita relax tempat kita santai kadang-kadang di depan rumah tempat kenaungan kita tempat kita berkumpul tempat kita beristirahat jangan buang kotoran di situ itu akan menyebabkan orang akan melaknat kita wal iyadzubillah qala rahimahullahu taala sitru ما بين أعين الجن وأورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله sebagai dinding pemisah sebagai penutup dan pelindung kita daripada pandangan jin sebagai penutup dan pelindung pandangan jin daripada aurat Bani Adam daripada aurat manusia pada waktu dia masuk ke tandas itu dengan mengucapkan bismillah akhwat secara khusus tidak payah dengan bahasa statistik dan tidak payah kita tanyakan, tapi yang secara jelasnya kira-kira apakah semua kita <coughs> yang kalau pada waktu mandi kita mandi pakai tuala atau pakai kain basah? Mungkin dengan sebagian kita kita tutup yang wajib-wajibnya saja. Yang dengan segitiga pengaman saja. <laughs> Kan segitiga pengaman tuh namanya segitiga pengaman tahulah bahasa itu bahasa gaman itu bahasa alami itu bahasa internasional <laughs> jadi <coughs> apakah semua kita kalau pada waktu kita mandi kita gunakan kain kita gunakan kain basah tujuannya tidak lebih daripada untuk menutup daripada busa sampai ke lutut atau dengan kita pada waktu kita mandi kita pakai celana dalam saja boleh celanjang, juga boleh tapi kalau pada waktu kita telanjang kan jin tuh tengok kita takut kalau setan masih ada di dalam tandas Masya Allah, serono dia tengok gitu. Allah, gratis lagi tak bayar. Masya Allah, tabarakallah, tak payah pakai teropong dia. Tak payah pakai lampu, sudah nampak kelihatan. Persis di hadapan di kita mandi. Itu dengan dos air keluar, jinnya tengok di situ. Nongkrong, ya Allah, sono, dia tengok. Itu hadis ayat yang mengatakan innahu yarakum wa waqabilu min haitsu la tarawnahum. Jin itu tengok kamu pada waktu kita tidak menyaksikan mereka. Di mana-mana ada manusia, di mana dengan <laughs> jumlah jin lebih banyak daripada kita, di mana kita di sana ada jin. Baik itu dengan jin Islam maupun juga dengan jin kafir. muka saran saja kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'in yang diantaranya kitab yang bertajuk Hewar Ma'asyayatin. Pernah saya diskusikan sebelum saya balik ke Malaysia. Jadi Hewar Ma'asyayatin jadi dialog bersama setan, juz 1, juz kedua cerita mengenai pengalaman beliau bermuamalah dengan jin dan setan. Itu diantaranya yang menyebabkan dengan jin merasuk ke dalam tubuh wanita, histeria ya dia ternyata seperti disantet, ternyata seperti <laughs> kena perbuatan seseorang, ternyata seperti diser oleh seseorang, selidik punya selidik bukan kena santet, bukan kena seher, justru dia dirasuk oleh jin. Bila jin masuk, persis pada waktu dia mandi, persis pada waktu dia dalam keadaan uzur, persis pada waktu dia mengganti pakaian. Kan dengan seorang wanita berawak putih, molos, bersih, jelita dan mempesona. Jin itu juga punya nafsu. Masya Allah. Dia sampai mengusap dada ya Allah. juga bukan main. Jadi jangan salahkan jin kalau dia masuk ke dalam tubuh wanita tadi itu. Sebab <laughs> dengan wanita tidak meminta perlindungan kepada Allah. Kalau akan mandi telanjang. Kalau akan buka aurat. Kalau akan buka-bukan di dalam tandas. Kalau hanya memakai segitiga pengaman saja di waktu mandi. Baca zikir sebelum masuk. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nabi kita bersabda, satru ma bainana wa baina a'yunil jin zikrullah. Sebagai jurang pemisah, dinding pemisah yang membutakan jin daripada melihat kita itu dengan mengucapkan bismillah. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja من الخلاء قال غفرانك ya Allah kira-kira berapa lama sih Nabi kita berbuat kesalahan di situ Apakah kalau pada waktu dengan kita kita buang air Apakah kalau pada waktu dengan kita kita berak dan kencing Berarti kita melaksanakan satu kesalahan kita buang air karena darurat, kita buang air karena terpaksa, kita buang air suatu kewajiban. Wajib kita buang air sebab kalau terbiarkan dia akan mengganggu dengan kesehatan kita yang walaupun mungkin paling lama yang ceret deret barangkali sampai 15 menit sampai setengah jam sekalipun Ternyata lengah lalai hanya dalam jangka 10 menit itu dalam keperluan diri yang kalau tidak kita keluarkan kita akan terganggu atau kesehatan kita akan terjejaskan. Ternyata nanti kita mengajarkan kepada kita untuk kita beristighfar kepada Allah. Bagaimana kalau dengan kita kita dengan internet? Bagaimana kira-kira kalau pada waktu kita dengan hiburan setengah jam, satu jam, dua jam. Ya Allah, hanyut kita dengan hiburan, hanyut dengan yang lucu, hanyut dengan yang haram. Katakanlah kata pada penonton yang mubah sekalipun, Apakah tidak sepatutnya kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Apakah tidak sepatutnya kita mengucapkan Astagfirullahaladzim, azim, ghufranaka ghufranaka ghufranaka setelah kita menonton? Kalau selepas kita kencing dan berak saja keluar daripada tanda, sedangkan itu adalah keperluan daripada manusia kita disuruh bertobat kepada Allah Mencumana kalau dengan waktu kita yang terus sia-siakan di padang Sampai tiga jam Pegang sampai berkelahi Silahkan ikhwah dan akhwat Akhwat eh tempat yang tertutup Mau main bola silakan Dengan poli silakan Dengan basket silakan Dengan tak takraw silahkan Dengan bola tangki silakan Semuanya silakan Tapi di tempat yang tertutup Jadi dengan rujna takik Dewan jurinya Akhwat yang bertanding Akhwat yang menonton Akhwat silakan saja Jangan akhwat yang main kita yang menonton itu terbalik <coughs> terbalik pun juga tetap tidak boleh ikhwah dengan ikhwah tujuannya untuk kita menjaga kesehatan supaya kita sehat segar bugar, kesehatan kita stabil, semakin semangat, al aklu salim, bil jismi salim, tapi jangan sampai membuat kita hasut dan dengki. Jangan sampai membuat kita berkelahi, jangan sampai membuat kita jadi tegak, jangan sampai membuat kita terbabit dengan kesalahan. Jangan sampai kita saling cerca, caci maki antara satu sama lain disebabkan karena kita kalah. Kalau mau menang, latih, latihan tiap hari. Kalah 3-0, apa? Supaya penonton senang. Kalau saya, kalau tujuan kita untuk menghibur teman-teman, itu dengan kipar tuh jangan terlalu bunuh diri, jangan terlalu jangan terlalu berjuang, jangan terlalu habis-habisan. Jadi kalau seandainya serangan dengan back misalnya membawa bola atau dengan penyerang, wow, lo lima, ketujuh, tujuh, delapan, delapan, delapan, shot, go. Ah, penonton kan senang semuanya, tak? Nah untuk menghibur penonton tuh bagus sekali. Jadi dengan kipar tuh biarkan saja bola masuk dia namanya hiburan. Ini kan kita bersukan. Kita bukan serius. <laughs> Ini namanya bersukan, berolahraga untuk kita berhibur. Jadi supaya penonton <laughs> senang. Kan kita tegang dah. Waktu serangan dilancarkan kan tegang. Tegang semuanya tegang. Sampai kepala kita bergerak macam tuh Padahal <laughs> dia tak boleh ikut kita. Yang bergerak kita. Yang marah kita. Yang emosi kita. Sementara dengan pemain di dalam TV tidak boleh dikawal. Ala kulihal. Sampai baling batal sampai berkelahi, sampai mencerca dan mencaci maki. Apa? Satu biji bola saja. Berapa pemainnya? 11 <coughs> tambah 11 berapa? 22. Belikan bola di atas 22 biji bagi satu orang satu, satu biji. Apa problemnya? Kalau yang direbutkan satu biji bola, ada seorang guru menonton bola, dia bingung. Dia tuh pernah menonton. Apa katanya satu biji bola direbutkan? Nanti saya bagi duit beli bola 22. Balik masih bawa satu. <coughs> Hah, kalau itu yang direbutkan. Jadi silahkan. Islam tidak mengharamkan kita bersukan, tidak mengharamkan kita berolahraga dengan bentuk yang bagaimana saja. Tapi ingat makwamat untuk kesehatan, bukan untuk kita tegang, bukan untuk kita berkelahi dan bermusuh-musuhan. Kembali kepada hadis Rasul. Wafrana. kalau tiga jam di lapangan atau di padang, apakah tidak sepatutnya kita ucapkan wafrana? Wafrana setelah kita main gofrana keampunanmu ya Allah yang kuharapkan karena idza kharaja minal khala Nabi kita ucapkan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa segala puja dan puji ku panjatkan kepada Allah yang telah menghilangkan segala gangguan yang mengganggu dan menyehatkan aku afani menyelamatkan aku karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bala apabila Nabi kita buang air kencing, Nabi kita berwudu, wa farjahu kemudian Nabi kita menyemprotkan atau menyiramkan air ke hadapan tujuannya untuk mengelak was -was. ini jarang kita lakukan jadi Nabi kita beruduk muka tangan kepala kaki bagi daripada air Nabi kita sapukan ke hadapan Nabi kita semprotkan Nabi kita siramkan ke hadapan jadi nabahadihi farjah tujuannya tidak lebih daripada untuk mengelak was-was daripada diri. Qala <coughs> Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> Ra'ani Rasulullah melihat aku wa ana Abu Luqaiman. <laughs> Nah, ini alasan orang Mesir. Kata orang Mesir saya ini siapa? Sayyidina Omar yang mulham <coughs> sahabat Nabi kita yang kedua sebagai salah seorang daripada penghuni dan sebagai penghulu surga Nabi kita bersabda kuhu li ahlil jannah dua penghuni atau juga dua penghulu surga di kalangan orang tua itu adalah Abu Bakar dan Omar setan lari kalau pada tu tengok Omar setan lari kalau pada tu melihat dengan bayangannya Omar Masya Allah dengan sejumlah sekian manakib daripada Omar mungkin pernah saya katakan Sewaktu Nabi kita menanyakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, akhbirni an manaqibi Umar." Perkenalkan aku tentang manakib daripada Umar. Jadi kata malaikat Jibril alaihissalam, "Kalau Allah bagikan aku leluasa dengan sepanjang umur dunia untuk menghitung manakibnya Umar itu Khattab tentu dengan waktunya yang tidak cukup itu dengan Sayyidina Umar macam mana kira-kira dengan Abu Bakar ini Siddiq Sayyidina Umar mengatakan innama ana hasanatun min hasanati Abi Bakr ini Siddiq radhiyallahu taala anhu baru-baru ini saya terbaca di antara daripada manakib Umar setelah beliau menjadi khalifah ternyata dengan Sayyidina Talha ibnu Ubaidillah Talha <laughs> ibnu Ubaidillah dan dengan sahabat Nabi kita Zubair ibnu Awam kalau tidak salah di malam hari yang gelap gelita jam-jam seperti ini barangkali suasana sepi dan hening yang pada waktu itu dengan sinomar masuk ke rumah seseorang. Masuk keluar kemudian masuk kembali diintai oleh dua orang sahabat yang berkenaan yang pada waktu itu entah mencumana dengan mereka yang pada waktu mereka masuk ke rumah yang berkenaan tadi itu ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita tua buta dan pak Mokat kemarin dan lumpuh. Terdapat seorang wanita tua, buta, dan lumpuh. Maka pada itu dengan Sayyidina Talha menanyakan, Ya mra'ah, eh, itu di sini ngapain saja? Itu buat apa saja di sini? Dan siapa laki-laki yang datang tadi itu? Jadi kata si wanita tua tadi, itulah dia dengan laki-laki yang senantiasa berkhidmat dengan saya sejak saya buta dan lumpuh. Astagfirullahaladzim, kata Sayyiduna Talha. Kenapa aku sampai buruk sangka semacam itu dengan Amirin Mu'minin Sejak dari dahulu lagi, sebelum jadi khalifah yang menjadi khadam kepada wanita buta dan wanita yang lumpuh tadi itu adalah Sayyidina Umar. Mana hikmah tidak terhitung banyaknya Ternyata dengan Sina Umar pernah juga kencing berdiri. Jadi kata orang Mesir, Han kena baca hadis. Kena baca hadis. Omar saja pernah kencing berdiri. Jangan salahkan kalau kami kencing berdiri. Ya, jangan setakat itu saja. Umar kencing berdiri satu kali. Yang itu kencing tiap hari lain. Jangan disamakan. Yang satu kali tadi itu pun nanti kita tegur. Bagaimana redaksi hadisnya? Nah, jadi jangan sampai kita digelirukan. Jangan sampai dia mengatakan, ah, Ustaz, Masalah budaya itu Ustaz bukan suatu benda yang aneh, bukan suatu yang pelik tidak. <clears throat> Kenapa? Si Nu'man sendiri pernah kencing berdiri. Ya kita katakan itu betul. Tapi macam mana redaksi hadisnya? Qala ra'ani nabiyu <clears throat> Rasulullah melihat aku kencing berdiri. Faqala ya Umar la tabul iman. Kalau nanti jadi menteri <clears throat> pertahanan, menjadi menteri ekonomi, menjadi menteri persiaran, ada menteri persiaran gitu. Boleh bahasanya? Penerangan. Hah? Penerangan. Penerangan. Jadi menteri penerangan, jadi menteri apa saja, jangan dibuatkan tanda, jangan dibuatkan tempat buang air kecil yang berdiri. Buatkan. Kata orang Kristen juga boleh duduk, senang juga duduk. Apa problemnya? Ini di masjid-masjid saya lihat, di masjid-masjid itu ada beberapa tempat untuk kencing berdiri. Mesir, beberapa tempat kencing berdiri. Di Indo, apalagi di mana-mana. Kata di masjid-masjid sampai macam itu. Apa problemnya? Kalau kita duduk senang, kalau kencing duduk kan senang. Senang. Pertama, kita boleh was Kemudian yang kedua, pakan kita tidak akan kotor daripada kencing berdiri. Kadang-kadang dengan ukurannya tidak pas. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Disangpi pula dengan jid ya, jid, zip, zip. Pakai zip, oh, zip daripada kita. Kadang-kadang ukurannya sedikit gitu saja. Jadi mau dikemanakan? Apakah dikeluarkan ke atas atau direndah? Masalah. Coba kalau kita bukan kita tanggalkan celana kita, senang kita kencing, tak ada yang kena. Kalau itu tadi itu kena, kena masih rendah lagi, terpaksa dengan benda itu tarik ulurkan ke atas. Ulurkan ke atas akhirnya kencing tidak tidak habis, tidak puas. Selepas kencing, selepas istinja menetes lagi. Inna amata azabil qadri Kebanyakan daripada seksa-seksa kubur itu sabda Nabi minal bauli daripada kencing. Jangan kencing berdiri. mana saya katakan, jadi penitia masjid apa sebut penitia? Jadi pengurusi masjid begitu? Jadi pengurusi masjid ahli jualan kuasa atau jadi penitia Jangan dibuat bentuk tandas yang semacam itu. Bagaimana caranya supaya orang yang buang air kecil di sana membuang <laughs> air kecil secara sunnah. Setelah ditegur satu kali, butuh bultuqa iman ba'du. Aku tak pernah lagi kecil berdiri setelah itu. Sekali saja dan ditegur, terus tak dan ingat. Kala wa an رضي <coughs> radhiyallahu تعالى anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin sesungguhnya dengan baginda Nabi datang ke tempat tumpukan sampah kaum fabala qaima terus Nabi kita kencing berdiri qila kana dzalika li'udhrin itu disebabkan karena uzur memang ada riwayat sahih dalam Bukhari Muslim qad sahha Nabi kita kencing berdiri tapi dengan tiga penafsiran Penafsiran yang pertama, Nabi kita kencing berdiri disebabkan karena Nabi kita sakit yang tidak memungkinkan Nabi kita berduduk. Penafsiran yang kedua, Nabi kita kencing berdiri sebab di situ tompokan sampah. Subata takomi, subata tompokan sampah. Nabi kita takut keperacikan dengan najis. Supaya tidak keperacikan dengan najis, akhirnya Nabi kita kencing jauh dengan berdiri. Kencing berdiri tujuannya untuk mengelak daripada keperacikan Perhatikan boleh pahami keperhatikan <laughs> najis. Alasan yang kedua, yang ketiga Nabi kita kencing berdiri untuk menjelaskan kepada kita kencing berdiri hukumnya hanya setakat makro saja, belum sampai pada tingkat diharamkan. Atau dengan redaksi lain, innama balaqa iman libayanil jawas. Untuk memperkenalkan kepada kita hukum kencing berdiri itu mubah. Itu saja. Jadi bukan sunat untuk dijadikan panutan tidak, untuk dijadikan sebagai ikutan tidak. Dengan tiga alasan. Untuk menjelaskan hukumnya harus disebabkan karena Nabi kita sakit, disebabkan karena Nabi kita khawatir kalau keperacikan dengan najis. Jadi dengan tiga alasan itulah ulama menjawab hadis yang kita riwayatkan di sini. Yang kalau dengan baginda Rasulullah <coughs> melakukan satu perkara yang makruh, tetap itu yang terafdol atau yang terbaik untuk baginda. Sebab Nabi kita Musyarri ditugaskan Allah untuk menyampaikan hukum kepada umat Qalat Aisyah radhiyallahu taala aman haddatsakum. Siapa saja yang menceritakan bahwasanya Nabi kita kencing berdiri, jangan sekali-kali kau mempercayainya. Nabi kita tidak pernah kencing berdiri. Maka nayabulu illa qaida. Tentu dengan Sayyidatuna Aisyah, <coughs> istri Nabi kita yang tercinta, satu-satunya istri Nabi kita yang perawan itu adalah Sayyidatuna Aisyah menceritakan tidak pernah Nabi kita kencing berdiri. Bagus siwak. Silakan.